Dan e, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, e, dialognya sudah kita baca. Dan insya Allah pada malam ini kita akan baca <clears throat> latihan-latihan yang masih tersisa yang belum kita e, baca pada pertemuan yang lalu. Tapi sebelumnya kita sapa ikhwan di studio. halo ya ikhwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. مستعد insyaallah ikhwan. Siap. Insyaallah. Baik. <clears throat> Eh, Ad-Dars Tsalits wal Ishrun ini ada pada halaman 120. Ad-Dars Tsalits wal Ishrun ya ikhwan fi safhah 100 wa Ishrun 120 untuk cetakan yang baru. Eh, ada cetakan yang lama pada halaman 100 wa khamsatun wa Ishrun. 100 wa khamsatun wa Ishrun 125. Beda 5 halaman di sini. Di sini e, dialognya terjadi antara Al-Mudarris dengan e, Ahmad lalu dengan Abbas, lalu dengan Hamid, uh, Muhammad. Nah, ada Ahmad, ada Abbas, ada Muhammad, ada Hamid. Nah, <clears throat> kawan, kita baca sama-sama. Kita mulai pembelajaran dengan baca sama-sama. Uh, istami' thumma karir. Istimewa, thumma karir. Ma mana istami'u? Dengarkan. Thumma kariru. Nah, hayya kawan. Man anta ya akhi? من أنت أخي أنا طالب جديد أنا طالب جديد ما اسمك ما اسمك اسمي أحمد اسمي أحمد من أين أنت من أين أنت أنا من باكستان أنا من باكستان عندي سبعة دفاتر عندي سبعة دفاتر لمن هي لمن هي هاتي يا أستاذ هذه يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة أهذا كتابك يا محمد؟ أهذا كتابك يا محمد لا هذا كتاب حمزة لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان أين علي يا إخوان ذهب إلى الرياض ذهب إلى الرياض وأين يعقوب وأين يعقوب ذهب إلى مكة ذهب إلى مكة أين إسحاق أين إسحاق خرج إلى المدير خرج إلى المدير متى خرج متى خرج خرج قبل خمس دقائق خرج قبل خمس دقائق طيب طيب يا اخوان انا اقوم مقام المدرس انا جري المدرس انتم انتم من انتم الطلاب احمد وعباس محمد وحامد نعم فهمتم انا المدرس انتم من انتم الطلاب هيا يا اخوان من انت يا اخي أنا طالب جديد ما اسمك؟ اسمي أحمد من أين أنت؟ أنا من باكستان عندي سبعة دفاتر لمن هي؟ هذه يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة أهذا كتابك يا محمد؟ لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان ذهب إلى الرياض وأين يعقوب ذهب إلى مكة أين إسحاق خرج إلى المدير متى خرج خرج قبل خمس دقائق طيب ما شاء الله بارك الله فيكم يا إخوان أحسنتم نعم طيب <clears throat> توقفنا عند هذا أليس ذلك Naam. kita sudah bahas ini pada pertemuan sudah kita bahas sudah kita jelaskan maknanya dan insyaallah fahimtum Fahimna insyaallah. Kita harap juga ikhwan dan akhwat di rumah juga masih ingat dengan penjelasan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan sekarang kita masuk ke tamarin. Sudah kita baca beberapa tamarin al kedalik. Bala. Nah, Quran ada tamarin. Tamarin awal wa tsani. al kedalik ya ikhwan? Bala. Baik, labas lakin labas nuraji maratan ukhra. Kita ulang sekali lagi. Man yaqra at-tamrin al-awwal ya ikhwan? Man yaqra at-tamrin al-awwal? سامي baca latihan pertama. هيا هيا رضوان تفضل يا Ridha. Ridha رضوان أنت يا أخي تعمد تعمل الأمثلة الآتية نعم ما معنى تعمل؟ نعم الأمثلة الآتية بريكوت نعم تفضل محمد من محمد إلى محمد لمحمد كتاب محمد نعم استمر زينب من زينب إلى زينب لزينب كتاب زينب طيب dari sini ya kawan sudah kita jelaskan pada uh, eh, al-muhadharah al-madiyah pada pertemuan lalu sudah kita bahas uh, ketika isim satu isim uh, didahului oleh harf jar maka apa yang terjadi ya kawan majrur, majrur. Nah, dia apa tanda majrur apa tanda al-jar yang biasanya kita temukan dalam isim isim mufrad biasanya kasrah Antum lihat sini min Muhammadin ila Muhammadin semuanya tidak tidak uh, apa namanya? Uh, semuanya majrur dengan kasrah. Li Muhammadin, kitabu Muhammadin. Mengapa di sini Muhammadin majrur ikhwan? Di kalimat kitabu Muhammadin. Karena dia idhofah. Nah, posisinya sebagai mudhafun ilaih. Nah. Tapi ketika kita baca dan kita lihat Zainabu, hmm, di sini ada sedikit uh, perbedaan dengan kalimat Muhammadun. Antum lihat ya, ikhwan? Min zainabah ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Apa yang unik di sini ya, kawan? Ah, di sini kita lihat tanda jarnya adalah jarnya fathah. Fathah. Hmm. Apa sebabnya tanda jarnya fathah? Nah, karena dia termasuk daripada isim yang mamnu min sarf. Mana mamnu min sarf? Yang tidak boleh berikan tanwin. Jadi mamnu min sarf punya khususan dua hukum. Yang pertama, tidak, tidak boleh tidak boleh diberikan tanwin. Yang kedua, tanda Tanda jarnya adalah, fathah, bukan kasrah. Nah, jadi min Zainaba. Jadi kalau kata Arab misalnya ikhwan min Zainaba, min al jar. Zainaba majrurun wa alamatu jarrihi al fathah. Nah, li'annahu mamnu'un min as-sarf. Nah. Baik. Baik, la ana naftah al-majal al mubasharatan. Baik, kita buka langsung kesempatan untuk para pendengar roja Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 Pelajaran yang ke-23 dan tamrin yang kedua Tafadol Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa di mana Bapak? Abu Fahmi di Cikarang Masya Allah Kaifa haluk ya Abu Fahmi? Alhamdulillah, Nabi Masya Allah Fadal ya Abu Fahmi, antum baca latihan kedua <clears throat> Iqra waktu Nah واحد هذا كتاب لمحمد وذلك لزينب sekali lagi ah Abu Fahmi هذا كتاب لمحمد ada yang terlewat dikoreksi lagi sekali lagi ada yang terlewat هذا الكتاب لمحمد نعم وذلك لزينب Nah, apa yang terlewat tadi akh Abu Fahmi آه، الكتاب نعم ألف لام دي كتاب نعم أحسنت نعم لماذا لزينب يا أخي ليس لزينبي آه ممنوع إلى الصرف ممنوع من من الصرف نعم اثنان اثنان ذهب حامد إلى أحمد اثنان أين يا أخي أنتم صلاة أخي اثنان اثنان نعم Sekali lagi. Dahaba dahaba Khalid ila Ahmada. صحيح ذهب خالد إلى أحمد. طيب نعم استمر ثلاثة. ثلاثة. ذهب ذهب أبي إلى مكة وذهب عمي إلى جدة. جميل نعم أربعة. أربعة. أخت آه، أخت أخت مروان أخت مروان مروان ولا مروان؟ أخت مروانة نعم مريضة بماذا مروانة يا أبو فهمي آه هذا آه ممنوع إلى الصرف ممنوع من ممنوع ممنوع, ممنوع من الصرف من, آه من الصرف ليس إلى الصرف ممنوع من ممنوع من الصرف طيب مروان نعم مروانة استمر خمسة خمسة أين زوج أين زوج خديجة نعم huwa fi landana Huwa fi landana landana sant. Abu Fahmi, tolong diterjemahkan dari nomor satu. Ini kitab milik Muhammad nah. dan itu dan itu uh, milik Zainab. Nah, sant. Khalid uh, pergi ke Ahmad. Nah, Jamil. Salasa? Salasa uh, telah pergi bapakku ke Mekah dan telah pergi uh, pamanku ke Jeddah. Jamil. Nah, arba'ah. Arba'ah. Uh, saudara uh, saudara perempuanku Maryam, uh, saudara perempuanku Mar uh, saudara saudara perempuannya perempuannya Marwan. Saudara perempuannya Marwan. Nah. Uh, sakit. <coughs> sakit. Ahsan. Khamsah. Uh, uh, khamsah kemana eh, kemana istrinya eh, kemana suaminya Khadijah? Nah, suaminya Khadijah. Nah. Dia di London, di London. Dia di London. Ah, ah, santa ya Abu Hamid Jazakallah khair. Barakallah fikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Abu Fahmi dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain. Di belakang Abu Fahmi Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Taib. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anisa di Bekasi. Nah, Fadli Umu Anisa, nomor 6, Sita. Terima kasih. Rekam Sita ya saya. Nah, Sita. Sitta. Eh, apa yang nomor 6? Nah. Sayyaratu Hamidun Jadidatun wa sayyaratu Ibrahim Qadimatun. Nah, sekali lagi Ummu Anisa. Ada yang Sittah. kurang tepat? Nah. Sayyaratu Hamidun. Di mana Hamidun? Apa ya, Ustaz? Posisinya Hamidun sebagai mudhafu ilaih di sini. Oh iya. Maka dia dia majrur. Majrur. Nah, jadi bunyinya sayyaratu Hamidin. Hamidin. Nah. Sayyaratu Hamidin. Hamidin jadi datun. Jadi datun sahih wasayyaratu Ibrahima qadimatun. Sahih. Dimana Ibrahima Ummu Anisa? Ibrahim. Dimana? Mengapa? Karena namanya bukan nama Arab. Nah, karena dia bukan nama Arab maka dia masuk ke dalam kategori mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Ahsant. Nah, sabah. Sabah. Baitu Khalidin kabirun. Wa baitu Usamata saghirun. Naam, jamil. Nah, diterjemahkan dulu Ummu Anisa dari nomor 6. mobil Hamid baru dan mobil Ibrahim lama. أحسنت نعم سبعة Sab'ah, rumah Khalid besar dan rumah Usama kecil. طيب أحسنت نعم استمر استمري Samania. Samania. Ustaz. صحيح ثمانية نعم Aina zahaba abuka ya Laila? Zahaba ila Baghdad. Baghdada. نعم ترجمي Kemana pergi ayahnya ayahmu La- wahai Laila? نعم Ayahnya Laila pergi ke Baghdad. صحيح نعم تسعة Fi Istanbul. آه، اذكري الرقم من فضلك eh, تسعة Rakam tis'ah. نعم Fi Istanbul نعم masajidu kasiratun. مساجد كثيرة نعم Di Istanbul masjidnya banyak. مسجدنا banyak صحيح أين اسطنبول يا أم أنسة Istanbul itu Aina? di, <laughs> في في السعودية ولا في سوريا di Surya mungkin ya. لا لا استنبول في تركيا <laughs> اسطنبول <laughs> Turki. نعم عاصمة تركيا اسطنبول Oh, iya. ibu kotanya Turki نعم طيب لا بس عشرة Asaro. Indi khomsata mafatiha. Sekali lagi Umu. Indi khomsata. Mengapa dia khomsata? Eh, Mengapa eh, khomsatu. Dia? Naam, khomsatu. Mafatiha. Mafatiha. Mafatiha. Posisinya mafatiha di sini sebagai? Sebagai Khamsatu mafatiha. Mafatiha di sini sebagai apa? Kata kerja. Sebagai mudhafun ilaih. Oh, sebagai mudhafun ilaih. Bukan kata kerja, Umu. Naam. Mudhafun ilaih. Kalau mudhaf ilaih bagaimana dia? Majrur atau mansub atau marfu'? Fatihah majurnya fathah. Majur. Ya, nah, tapi majurnya di sini fathah. Dengan fathah. Mengapa dia majur dengan fathah? Karena sama uh, wazannya mafa'il. ya. Mafail, maka dia masuk ke dalam kategori kerja. Mamnu oh, min oh, mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf. Nah. Terjemahkan umum terakhir nih. Nah. Ini kepunya uh, saya memiliki lima kunci. Lima kunci. santi. Syukran. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, jazakallah khair kepada Mbak Anissa di Bekasi. Masih ada tersisa bagi para pendengar Roji yang ingin uh, berinteraktif secara langsung Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Tapi kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Umar di Bekasi. Baik, silakan. نعم فضل أم عمر آه، اقرأي رقم أحد عشر Ahada Asyar. نعم Al-Ka'batu fi Makkata. نعم لم- لماذا في مكة وليس في مكة Lianna uh, mamnu min as-sarf. لأنها ممنوع من الصرف نعم. ترجمي Uh, uh, Ka'bah itu ada di Mekah. صحيح نعم Uh, Isna Asyar. نعم fi hadza fi hadza asy salah satu masajidin. Salah satu? Salah satu masajidin. Di mana masajidin? Mas oh li uh, masajida Sahih. Salah ayat maratan ukhra sekali lagi. Uh, fi hadza syari'i salah satu masajida. Salah satu masajida. masajida. نعم لماذا مساجد وليس Li, مساجد li anna mamnun min as-sarf. لماذا هو ممنوع ممنوع من الصرف Uh, li annahu uh, min uh, apa namanya? Ala Isam- wazni? Ala wazni mafailu. مفاعل نعم Mafailah. نعم صحيح نعم ثلاثة عشر Uh, salah satu asyar. آه، ترجمي أولا Oh, tajib. Uh, di di apa pasar ini ya? الشارع Eh, jalan Asyari jalan. نعم Di jalan ini ada tiga masjid. نعم صحيح نعم Uh, ثلاثة عشر salah satu asyar hadzat tabibu ismuhu eh hadzat tabibu ismuhu Williamu نعم uh, wa huwa min Landuna eh نعم lan Landana ما في مشكلة لندن ولا لندن ما في مشكلة Lanam wa dzalika ismuhu Luisa وذلك اسمه oh wa dzalika ismuhu Luisa لماذا لويسا uh, mamnu min as-sarf ممنوع من الصرف صح ممنوع من الصرف لكن oh, لماذا uh, ini uh, apa namanya ismu uh, ajam اسمه العجم betul Betul. dan dan ممنوع من الصرف cuma kenapa dia Luisa bukan Luisu Uh, Luisa Majrur Sebab- posisinya apa dia majrur di situ Kenapa dia majrur? Ada huruf jar Ada. sebelumnya? Ada wa. Ada wa. Uh, wanya <laughs> jauh sekali wanya. Eh, wanya ya? tidak berpengaruh. Uh, nah. eh, apa sih Luisu kali? Sahih, Luisu nah. <laughs> Nah, tidak Luisa Ummu Amar. Nah. Ah. Sekali lagi. <laughs> Wa dzalika ismuhu Luisa. Lu. Wa, Luisu. Luisu. Nah. Luisu wa dzalika ismuhu Luisu hmm. wa huwa min bar baris barisa. Sahih. Nah, terjemih. Uh, eh, dari Hada tabibu. Hadat tabibu. Uh, uh, ini dokter in, dok uh, ini dokter namanya William. Nah. Uh, dia dari dan dia dari uh, London. Nah. Uh, dan it, dan itu uh, namanya Louis. Nah. Uh, dia dari Paris. Sahih. Nah, arba'ata asyar. Arba'ata asyar. Saya roti launuha ahdoru. Ahdoru. Nah uh, mobil saya uh, warnanya ahdor hijau. Sahih. Nah, al-akhir 15. Al-akhir 15 indi kolam indi kolamun ahmaru. Nah, Terjemi? Uh, eh, saya mempunyai pulpen warnanya merah. Naam, ahsanti. Syukran. Jazakallah khair. Oh, iya. Barakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan uh, satu lagi kita berikan kesempatan untuk pendengar roja. Di line telepon 0218236543. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda juga bisa layangkan di 70736543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Umumnya Umayyah di Ciledug. Baik. طيب فضل فضل يا أم أمير تفضلي رقم آه، ستة ستة عشر نعم ستة عشر البيت أبيض في ماذا هذا ما هذا يا آه، دعني آه، يبدو أن كتابك هذا طبة القديمة في آه قديمة أنا عندي كتاب ليس البيت الأبيض أين؟ البيت الأبيض في واش واو ألف شين ستة نون، عشر. صاد، نون. آه البيت الأبيض نعم آه آه. آه، نعم نعم البيت أبيض في لا أعرف ماذا في واشنطن في واشنطن أوه، واشنطن واشنطن نعم ستة عشر البيت الأبيض في واشنطن نعم ما معنى البيت الأبيض آه، أي gedung gedung putih. gedung putih nah نعم في di في واشنطن نعم استمر سبعة 17 عشر ذهب أحمد إلى محمد نعم ترجمي Ahmad pergi eh, Ahmad pergi ke Muhammad نعم صحيح ثمانية عشر نعم ذهب محمد إلى أحمد إلى أحمد مرة أخرى ذهب ذهب محمد إلى أحمد صحيح نعم آه محمد pergi ke Ahmad أحسنتي نعم تسعة عشر أنت من مكة نعم لا أنا من أنا من الطائفة أنا من الط- من الطائفة لا من الطائف oh iya no. نعم لا أنا من الطائف نعم apakah engkau dari Mekah tidak saya dari Taif نعم Ashruf نعم أخت فا أخت فاطمة طالبة نعم saudara Fatimah pelajar seorang Saud- pelajar Saudara perempuannya Fatimah seorang pelajar pelajar Taib. Ahsanti, syukran. Syuk- Jazakallah syukran, khair. Ustaz. Barakallah Selamat- fiik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب الآن ناخذ راحة طيب. 10 دقائق نعم Ya pendengar roja demikian tadi kita ikuti tamrin yang kedua dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tamrin yang ketiga namun kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana kita akan kembali setelah kita simak beberapa fatwa ulama berikut ini. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah boleh mendirikan masjid di atas kuburan wali-wali Allah yang soleh? Apakah diperbolehkan sholat di masjid-masjid tersebut? Sementara masih ada masjid-masjid lain yang tidak ada kuburan di kota tersebut. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan para wali. Tidak boleh pula sholat di dalam masjid-masjid tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid muttafaqun alaih dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidhul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu mereka mengambil kuburan nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kamu mengambil kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarangmu dari hal itu. Dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan dikeluarkan oleh Muslim juga dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu naha an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaih wa an yubna alaih bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kuburan diplester, diduduki dan dibangun padanya bangunan.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 Lidzakirin wadzakirat. Mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Anda di frekuensi 756 AM dalam pembelajaran bahasa Arab kita malam ini dan selanjutnya kita akan mulai kembali pembelajaran bahasa Arab kita pada malam ini dari kepada Ustaz kita persilahkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa muwalah wa ba'd. <clears throat> Tabi akhwan uh, eh, intahayna min at-tamrin asani sudah kita selesaikan latihan kedua walan sanadkhul fi at-tamrin ats-tsalits eh, ilman uh, bi anna hadhihi al-laila yu'tabar akhir lailatin ma'a kitab al-mujallad al-awwal perlu diketahui di sini sebelum kita lanjutkan pembacaan latihan bahwa malam ini ada malam terakhir kita membaca kitab jilid satu, Durusul Lughatil Arabiyah dan latihan-latihannya kalau antum lihat tinggal sedikit tinggal sedikit dan bisa jadi sebelum nanti jam setengah sepuluh bisa jadi kita sudah menyelesaikan latihan-latihan kalau kita sudah menyelesaikan latihan-latihan dan belum selesai jam kita masih ada sisa waktu maka anak buka eh, pertanyaan-pertanyaan uh, uh, berkaitan dengan pelajaran sudah kita pelajari baik ikhwan di studio maupun ikhwan dan akhwat di rumah dibuka kesempatan untuk bertanya seluas-luasnya tentang pelajaran-pelajaran sudah lewat uh, apakah di adarsal awal atau adarsal khamis mana saja yang kiranya antum belum jelas maka bisa ditanyakan jika seandainya masih ada waktu uh, setelah kita membaca latihan-latihan di uh, pelajaran terakhir ini. Nah, faham tuh ya, Nah. taip, nah, uh, kita masuk ke tamrin asalis. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha <clears throat> ma'a awakhiriha. Iqra'il kalimat bacalah kata-kata zallahi syukur. Al kalimat al atiyah, mana al kalimat ya, kawan? Kata-kata. Kata-kata al atiyah berikut. berikut. Waktubha dan tulislah ma'adabti awakhiriha dengan syakal dengan menulis apa namanya? Harokat pada akhir-akhirnya. Akhir nah, sebenarnya kawan di sini untuk lebih e, menjadikan pembelajaran ini lebih lebih apa namanya? lebih berpengaruh antum sebaiknya nulis latihan-latihan sudah sudah kita baca di jilid yang pertama ini ya kawan antum mina ana minta antum tulis wajib al manzil ah al wajib al manzili nah pertama pertama ikhwan studio dari adar dars nah dari ana tidak tidak minta minggu depan antum sudah sudah selesai semua ya tidak tidak sedikit yang sedikit pekan depan misalnya antum baru adar dars masih muskilah pekan kedua baru adar setani, tidak masalah yang penting antum tulis Semuanya. Insyaallah. Semuanya. Nah, paham Tom? paham nah. insyaallah. Baik, eh, dan ini sudah kita lakukan juga di ikhwan-ikhwan di takhasus hari Sabtu dan Ahad di Masjid Al Barakah. Dan subhanallah ya ikhwan, kita menemukan banyak para uh, ikhwan yang bersungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab ini bahkan mereka telah membuat kamus jilid satu. Kamus yaitu eh, susunan atau daftar seluruh kata yang tersebutkan di jilid pertama ini dan mereka menemukan sekitar 400 sampai 500 kosakata di jilid yang pertama ini. Nah, jadi mereka tulis latihannya juga mereka buat semacam kamus kecil seluruh kata-kata yang tersebutkan dalam buku ini. Dan masya Allah ikhwan ini insya Allah bermanfaat untuk uh, kita semua, uh, khususnya untuk pelajaran bahasa Arab ini. Nah, kita masuk ke tamrin asaris. Antum paham di sini apa yang diminta ya, ikhwan? Nah, nah di sini anda minta satu dua orang ikhwan di studio Baru setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk dapat eh, ikut bersama kami membaca latihan ketiga ini. Nah, man yaqra man yabda? Man yabda bil qira'ah? Anta ya Hikmat. <coughs> Aminatu. نعم ارفع صوتك يا أخي Aminatu. نعم Min Aminata. صحيح Li Ahmada. نعم Ahmadu. استمر Uthmanu. عثمان نعم Min Pakistan. نعم Pakistanu. طيب أحسنت يكفي نعم استمر لخديجة نعم لندن نعم إلى بغداد اسطنبول استم اسطنبول نعم مكة نعم في مكة جدة صحيح استمر مساجد في مدارس طيب يكفي يا أخي نعم الأخير الثالث أنت يا أخي كريم يعقوب لإسحاق نعم معاوية من معاوية لعائشة نعم عائشة محمد خالد من عباس نعم نعمان حامد ممتاز أحسنتم يا أخوان بارك الله فيكم طيب آه نفتح المجال للمستمع يقرأ التمرين الثالث مرة أخرى Baik, eh, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk pendengar roja di rumah dan di mana saja Anda berada. Pelajaran kita yang terakhir dari kitab Durusul Lugha al Arabiyah pada pelajaran ke-23. Silahkan baik ikhwan maupun akhwat di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, dengan siapa di mana, Umu? Dengan Umu Ismail Condet. Baik. Nah, fadhal ya Ummu Ismail dibaca at-tamrin ats-tsalits. At-tamrin ats-tsalits. Nah. Aminatu min aminata. Nah. Si Ahmada. Ahmadu. Ustamir. Usmanu. Sekali lagi Ummu. Usmanu. Usmanu. Usmanu. Nah. Min Pakistan. Pakistanu. Sekali lagi Ummu min Pakistana min bakistana. Nah. Bakistanu. Baknya kurang panjang? Bakistanu. Nah, mustamir. Li Khadijata. Li Khadijata. Nah, Baik, Ummu. Hmm? Uh, kalimat aminatu lalu khadijatu mengapa dia mamnu min sarf Karena dia al-alam. Eh, al-alam. Al-alamnya itu muannas. Naam, nama muannas nama, nama, orang per, nah, perempuan. E, kalau nama perempuan yang diakhiri dengan dengan tak marbuto iya mamnu minas Adapun yang tidak diakhiri dengan tak marbuto apakah dia mamnu minas juga? Iya. Iya, contohnya? Uh, Contoh al-alam al-muannas. Apa ya? Tidak diberikan eh, tidak diakhiri dengan tak marbuto. Banyak umum. Di antaranya Maryamu. Oh iya, Maryamu. Hmm, apa lagi? Zainabu. Iya. Nah, iya. kafir. Iya. Nah, banyak. Baik. Iya. Baik, syukur kamu. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan satu kesempatan kembali bagi para pendengar Roja di rumah. Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021 823 6543. Tapi satu, satu telepon kita angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana? Di Cikarang. Baik. Silakan. Nah, sekarang jelas di sana suaranya Ummu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, dilanjutkan silakan. tamrin Asalis masih latihan ketiga. Ini berikut Ustaz. Berikut, A ah, -a, ah, punya bukunya? Punya. Baik. Tahu batasnya tadi? Uh, Istanbul. Ista. Nah, iya, Bukan. Ya? dari Landana, dari Landanu. Landanu. Nah. Landanu. Ila Ba'dada. Itu ain atau ghain? Bau. Naam, ghain. Sekali lagi ila ila Baghdad. Naam. Istanbul. Sahih. Makkah. Naam. Fi Makkah. Fi Makkah. Sahih. Juddatu. Juddatu. Sahih. Naam, istamil. Masajidu fi mudarisa. Sekali lagi umum. fi fi mudarisu. Bukan. Sekali lagi. Mudarisi. Fi. Mudarisi. La. Fi madarisa. Eh, madarisa. Nah, madarisa jamak daripada? Uh, eh, mudarisa. Madarisu jamak daripada? Madarisa. madrasatun. Madrasatun sahih. Mengapa dia mamnu min as-sarf umu madarisa fi madarisa? hmm. Hmm. Ingat pelajaran lalu bahwa Madarisu itu jamak, jamak dengan wazan mafailu. Iya. Nah, jamak dengan wazan mafailu atau mafailu itu mamnu min minasar. Nah, kayak masajidu itu. Nah, seperti masajidu sahih. Masajidu, makatibu, madarisu semua wazannya sama, mafailu. Wazannya sama. Nah, taib syukran ummu. Iya. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Wa iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita berikan salam bagi ikhwan kita Ustaz. Nah, fadal ikhwan. Nah, hatta la tanas. Nah. ايش هذا التمرينات؟ الله. ها التمرين الثالث. الثالث. وصلنا في يعقوب. نعم هذا هو صحيح. نعم. وجدت كلمة في مدارس لا أنت أنت أمامك أمامك في في في الفوق في الأعلى. الله. يعقوب. صحيح. لإسحاق. نعم. معاوية من معاوية. نعم. لعائشة عائشة صحيح محمد خالد من عباس نعمان حامد صحيح طيب، شكرا أخي ممتاز جزاك الله خير بارك الله فيكم أحسنت طيب طيب نعم نستمر kita كان التمرين الرابع <clears throat> لاتيان ك الرابع برابع يا إخوان Keempat. enam. antum antum la, masih itu mana? Masih? enam Ustaz, masih di sini semua? Saya Siswa Ustaz min eh, ada pertanyaan berkenaan dengan perintah-perintah yang tersebut dalam eh, latihan ini minta tolong untuk dibaca secara lengkap sat harokat akhirnya. Dibaca secara yang terakhir. Ya. Kalimat perintah atau tamrin tamrin yang tersebut tadi. Yang mana? Dibaca secara lengkap harokatnya Ustaz. Yang mana? Yang tamrin salis? Uktub Iya. Oh ini sekarang sebelumnya. Rabi. Nah. Dan yang nah. sebelumnya nah. juga tadi. Ya, taib asalis dan rabi. Taib asalis ikra'il kalimati al-atiyata. Mengapa al-kalimati lalu al-atiyata ya, kawan? Hah? Al-kalimati dia ada uh, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Mansubun bil mansubnya di kasrah. Bil kasrah. Al-atiyata. Atiyata ya sifat, sifat dari kalimat. daripada kalimat. al-kalimat. Mengapa dia sifatnya fathah ya, kawan? Nah, Karena sifat dari mausuf yang mansub. Mansub. Nah, mausufnya mansub, maka sifatnya harus mansub. Nah, mansubnya al-atiyata dengan dengan fathah. Fathah. Waktu beha, ada orang sekali lagi. Iqra'il kalimatil atiyata waktu beha ma'a dhabti awakhiriha. Ma'a dhabti awakhiriha. Iqra'il kalimatil atiyata terjemahkan ya, kawan. Bacalah kosakata berikut ini. Naam. Bacalah. tulislah bersama harakat terakhirnya. Bersama harakat terakhirnya. Sant. Nah, ini yang diminta tadi? Yes. Nah, lalu at-tamir ar-rabi. Uktubil <coughs> adad. Alhamdulillah. Ya hadikumullah subhanahu. At-tamrin ar-rabi, latihan keempat. Oktubil a'dada, ada a'dada asalnya oktub. Mengapa kita harokatkan ya, kawan? Karena dia harokat ada sesudahnya alif lam. Nah, Dia ada dua huruf dua huruf yang mati bertemu. Yang pertama ba, yang kedua alif. Alif. alif. Maka salah satu yang harus dihidupkan. Yang kita ingin hidupkan adalah ba. Uktubil a'dada. Ma mana uktubil a'dada? Bilangan, tulislah bilangan. Tulislah bilangan-bilangan min dari 3 sampai 10. Min tarata ila asyara dari 3 sampai 10. Hmm. Waj'al dan jadikan, semua kulan semua minal kalimatil atiyati dari kata-kata berikut ma'du dan laha. Mana ma'du dan laha? Eh, ma'du sebagai eh, benda yang, dihilangkan. Nah. Atau paham yang maksud sini, kawan? Paham, paham insyaallah. Jadi ada kata-kata di sini ya, yang kata-kata ini dijadikan sebagai makdud Bilangan. Bilangannya dari 3 sampai 10. Sepuluh, sepuluh apa sepuluh? 10 sama saja. Nah. Baik. Uh, berurutan Ustaz. Huh? Berurutan. Berurutan sahih. Salasa min ila ashar. Nah, oh. anta tabda ya Ridwan, anta tabda. Anta mulai. Berikan contoh kepada para ikhwan studio maupun ikhwan akhwat di Salasatu masajidah. Sahih. Salasatu Arba'atu masajidah. Naam. Khamsatu masajidah. Sittatu masajidah. Sab'atu masajidah. Tamaniyatu masajidah sama thamaniyatu masajida tis'atu masajida asyratu masajida nah asyratu atau asyratu masajida mengapa ada adatnya semua muannas ya salasa antum tadi bilang salasatun kenapa bukan salasun karena dia bilangan uh, ma'dudnya Eh, apa? Muzakar. Adatnya dia muzakar Ustaz. Ma'adudnya. Ma'adudnya atau adatnya muzakar? Eh, Ma'adudnya. Ma'adudnya. Al Ma'adudnya. Yang mana ini maksudnya al Ma'adud itu? Ma'adud itu masjid. Ustaz. Masjidun. Nah, maksudnya di sini masjidun mufrad. Ketika di digandeng dengan angka 3 sampai 10, dia berubah menjadi muannas. Jamak. Jamak. Nah, masjidun menjadi masajidu. Lalu karena masajidu itu mamnu min maka dia tanda jarnya adalah mansub Ustaz. Tanda jarnya adalah Fathah. Nah, bukan mansub, dia majrur. Majrur bil fathah. Nah, santai. Baik, alhamdulillah sudah diberikan contoh di sini. Nah, baik, la'ala naftahul majlis mustami. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di mana saja Anda berada untuk menjawab pertanyaan dari tamrin yang terakhir pada bab yang terakhir ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Baik, kami lagi kembali di line telepon 0218236543 dengan Tentunya kosakata yang berbeda dari apa yang diberikan contoh atau misal dari akhi kita. Tafadhol di 0218236543. Taib saat kita berikan kesempatan mungkin. Ikhwan di studio. Iya. Fundukun, man yaqra fundukun? Hikmat. Anta ya akhi, fadal akhi. Allah Fund, ma mana fundukun awalan? Hotel. Hotel, nعم. Nah. Salah satu fanadiqa. Naam. أربعة فنادق Naam. خمسة فنادق ستة فنادق سبعة فنادق ثمانية فنادق تسعة فنادق عشرة فنادق Asyratu fanadiqa. Nah. Ya akhi, al- bukankah fanadik itu muannas? نعم Di mana al-adatnya muannas juga? Padahal kita tahu kaidahnya 3 sampai 10. Al-adat kebalikan daripada al mahdud. Tolong jelaskan. Nangduru fi jinsi mufradihi. Ah, santai. Di sini kita lihat mufradnya bukan jamaahnya. Nah, mufradnya di sini mu'an muzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Fundukun mufrad daripada fanariku fundukun. Muzakkar. Walaupun jamaahnya dia muannats, tapi tetap yang kita lihat hanya mufradnya tidak jamaah. Santai ya. Taib, nah. Taib, saat sebelum kita angkat, ini, ini, ada ini pertanyaan dari Ummu Azam di Bekasi. Nah. Ustaz Afwan, Ana masih belum paham tentang wazan mafangilu. Mafa'ilu mungkin yang dimaksud ya? Iya. Mafa'ilu. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Nah, kalimat wazan mungkin ya, mungkin ini. Nah, ya kawan, jadi e, ka, kalau kata kerja itu ya kawan, atau e, kata benda dalam bahasa Arab, dia itu punya rumus. Dia itu punya rumus rumus ini dinamakan sering dinamakan seperti wazan. Rumus ini kadang di, di, di, disebut dengan wazan. Ketika Anda bilang masajidu, wazannya mafailu, antum lihat ya kawan. Masajidu. Berapa huruf di sini? Masajidu. Ada mim, ada sin, lalu ada alif, jim, dal, lima. Lalu antum lihat kata kedua, kata uh, eh, afan huruf kedua apa ininya? Apa setelah huruf kedua? Setelah huruf kedua ada alif. alif. Setelah huruf kedua ada alif. alif. Lalu setelah alif ini ada berapa ada berapa kata? Ada dua, dua kata. Dua kata. Yang pertama jim, yang kedua dal. Ana bilang wazannya, rumusnya mafailu. Dia sebanding dengan masajidu sebanding sama dengan kata mafailu. Berapa kata mafailu? Lima. Mim, fa, alif, ain, lam. Lima. Sama seperti masajidu lima. Lalu kesamaan lainnya setelah huruf kedua alif, setelah huruf kedua alif mafailun seharusnya kita jelaskan melalui papan tulis. Ya. Ini akan agak agak sulit ini hmm, dijelaskan dengan kata-kata seperti ini. Masajidu wazannya mafailu. Dia uh, se masajidu sepadan dengan mafailu. Mafailu dan masajidu sepadan karena sama-sama pertama lima huruf. Kedua, kalau antum lihat harokatnya, masajidu, mafailu. Harokatnya sama tidak? Harokatnya sama. Lalu yang ketiga kesamaan ketiga. Setelah huruf kedua ada alif. Setelah huruf kedua ada alif. Masa, nah ini huruf kedua. Mafa, antum lihat. Yang ke berapa? Keempat. Kesamaan yang keempat, setelah alif ada berapa huruf setelah alif ya, kawan? Dua huruf. Dua huruf. masa jidu berapa huruf? Dua huruf. Dua. Yang yang pertama adalah huruf jim. Jim yang kedua? del. mafa ilu mana huruf setelah alif? Ain. Ain dan lam. Lam ada dua. Nah, jadi ketika Nabi bilang wazannya maksudnya sepadanannya, rumusnya. Nah, wallahu a'lam. Baik, demikian azan di bekasi, mudah-mudahan bisa difahami. Dan bagi para pendengar uji yang lain Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543 untuk mengikuti interaktif kita. Saya kita angkat. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ah Kursin. Ah Kursin, tadi di mana? Di Cilincing Kelapa Dua. Ah, Cilincing Kelapa Dua. Nah, fadal uh, eh, siapa tadi? Muhsin. Kursin. Kursin. Ah, kursin. Nah? Mindilun. Mindilun, sahih. Mindilun. Salah satu mana dilu. Salah satu. Sekali lagi. Mana dilu. Mana. Mana dilu. Mana dila. Mana dila. Nah. Arbatu mana dila. Naam. satu mana dila. Sahih. satu mana dila sab'atu manadila samaniatu manadila Naam Tis'atu manadila Sahih Asyaratu manadila Sahih Naam syukran ah, ya Kursin Jazakallah khair Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Iksan. Di Keranggan. Nah, nah, fadala Muhsan. Iya. Miftahun. Salah satu mafatihah. Naam. Arba'atu mafatihah. Setelah alif ada berapa huruf umum, Misan? Uh, eh, mafatiha atau mafatiha? Mafatiha. Nah, setelah alif ada ada, ada tiga ada huruf. Tiga huruf. Ahsan. Nah, sekali lagi umum. Arba'atu mafatiha. Naam. satu mafatiha. ستة مفاتيح نعم سبعة مفاتيح ثمانية مفاتيح تسعة تسعة مفاتيح نعم عشرة مفاتيح طيب أحسنت شكرا طيب شكرا جزاك الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم طيب من يقرأ يا خالد نعم صديق نعم ثلاثة أصدقائي نعم ثلاثة أصدقائي لماذا أصدقائي جمع من صديق صديق أل- أليس نحن درسنا أصدقاء ممنوع من الصرف أصدقاء ممنوع من أصدقاء. الصرف لماذا ممنوع من الصرف ها؟ لأن آخره ألف تأنيث الممدودة نعم تذكرتم masih ingat antum نعم Nah, jadi asdiqa'u atau asdiqai atau asdiqa'ah? أصدقاء Asdiqa'ah, sahih. ثلاثة أصدقاء Nah, أربعة أصدقاء خمسة أصدقاء ستة أصدقاء سبعة أصدقاء ثمانية أصدقاء تسعة أصدقاء عشرة طيب. أصدقاء طيب جزاك الله خير بارك الله فيك أحسنت يا أخي نعم طيب زميل نستمر من زميل من من يقرأ زملاء نعم ثلاثة زملاء نعم أربعة زملاء خمسة زملاء نعم ستة زملاء سبعة زملاء نعم سبعة ثمانية سبعة زملاء طيب ثمانية زملاء تسعة زملاء عشرة زملاء أحسنت نعم عشرة أو عشرة ممكن نعم أحسنت يا أخي طيب بقي ثلاثة كرسي من يقرأ كراسي. كرسي أنت تفضل يا أخي أنت لم تقرأ بعد نعم أستاذ أنت لم تقرأ مرة ولو مرة واحدة السكوت نعم الرحمن ya, Ustaz? Hah? Az-zamilu. Zamilu. Nah, zamilu nama كرسي ya? Kelas ya? nah. Intaina min Salah satu kursiya. Hmm. Salah satu. Salah satu Sahih. Nah. Arba'atu karasiya. Nah. Khamsatu karasiya. Sittatu karasiya sab'atu karasiya karasiya raknya sab'atu karasiya thamaniyatu karasiya tis'atu karasiya asyaratu karasiya Baik, ahsanta ya akhi. Nah, baik ya. Nah. Baik, ya, kita berikan kesempatan ada satu pendengar di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Cijantung ya, Bu ya? Cijantung ya. Iya, silakan. Nah, umum siapa? Umur Tina. Baik, silakan umur Tina. Ya. Madrasatun. Madrasatun salah satu salah satu salah sah matro, hmm. Hmm. salah madras, satu atau salah su salah su mad, madar salah su madar mada salah su madar madar madarisa madarisa nah sekali lagi umu salah su salah su madarisa mengapa bukan salah satu mengapa salah satu sekarang di sini karena eh, al madudnya al madudnya uh, eh, hurufnya uh, eh, Ma'rufnya muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Ya. Maka ya. ala adatnya harus muzakkar. Muzakkar. Nah. Salatu madarisa. Sahih. Uh, arba'u madarisa. Naam. Khamsatu eh, khom khamsa. Khamsu. Khamsu madarisa. Naam. Uh, sit sitas eh situ situn. La, situ. Situ madarisa. Naam. Ah, Sab'u oh, madarisa. Naam. Ah, <clears throat> delapan apa ya? Mm, naam, samani. Samani madarisa. Naam, samani madarisa. madarisa. Sahih, naam. Tis'atu tis, tis'a. Tis'u. Tis'u madarisa. Naam. Uh, isru. Ashru. Oh, Asru madarisa. Asru madarisa. Naam. Taib syukran ummu. Jazakallah ya. khair. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Mutina di Cijantung antum ya. Nah, satu lagi. Baik. Bagi para pendengar roja silahkan kami berikan kesempatan di 0218236543 untuk tamrin yang terakhir, tamrin yang keempat pada pelajaran yang terakhir di pelajaran ke-23 jilid yang pertama ini. Assalamualaikum. Halo. Taib, dengan siapa mu di mana? Di, Bekasi. Ya, silakan. Nah, fadal, fadal dibaca. Uh, eh, ah, Daki Cotton. Ingin nanya aja Ustaz. Ah, nanya saja, silakan. Setelah fiil amr ikro, ikro kenapa tadi surat eh, ikra kalimati? Ikroil. kalimati. Selama ini saya dapatnya il kalimata. il kalimata. nah. <laughs> Setelah fiil amr katanya itu harus fathah. Nah, nah. Nah, sahih. Uh, ada saja pertanyaannya. Satu, satu lagi. Satu uh, silakan. silahkan. Kam samanu apa kam samana yang pelajaran yang lalu Ustaz? Saya kam tahu. samanu. Kam samanu. Nah. Terus yang ini uh, kotanya ke uh, Riyadi, apa Riyadi. Riyadu? Enggak apa enggak ila Riyadu. Mengapa tidak memenuhi saraf? Itu maksudnya. Iya. Baik. Nah, iya. tiga pertanyaan. Iya. Taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ada pun pertanyaan pertama e, mengenai apa tadi? Ikrar kalimat. Nah, dia tanya kenapa bukan ikrar kalimata. Kita katakan setelah kata kerja memang posisinya sebagai maf'ulun bih atau kita kenal dengan eh, dalam bahasa kita eh, artinya objek objek. Nah, objek ini dalam bahasa Arab maf'ulun bih dia harus mansub. Apa itu mansub ya, kawan? Fat, tanda asal mansub itu fathah. Ah, kalimat ikra'il kalimata, dia tidak mungkin al-kalimata. Apa sebabnya? Tapi al-kalimati. Karena kalimat al-kalimatu itu jamak muannas salim. Dan kalau antum uh, pernah belajar tentang nahwu ini, kalau jamak muannas salim dia mansub dengan kasroh bukan mansub dengan fathah. Jadi bukan ikra'il kalimata, ikra'il kalimati karena dia jamak muannas salim. Kita katakan iya memang setelah kata kerja kata perintah e, eh, ikra dia harus mansub, harus fathah, asalnya begitu. Tapi karena di sini setelah kalimat ikro itu al kalimat, kata e, eh, al kalimat jamak muannas salim, maka karena dia jamak muannas salim dia mansub. Mansubnya dengan kas roh bukan dengan fathah. Faham Tom? paham Nah, pertanyaan kedua, kam Kam samanu. Kam Nah, kam samanu misalnya kam samanu hadal kitabi. Nah, sudah kita jelaskan pada kesempatan beberapa pertemuan lalu bahwa biasanya setelah kalimat kam itu bagaimana kan? Mufrad mansub. Seperti misalnya kam kam kitaban fi haqibatika misalnya. Kam kitaban fi haqibatika. Kam rialan fi jaybika misalnya. Kam dolaran. Antum nah, lihat mufrad mansub. Tapi kadang ada ada beberapa kata kita temukan kata setelah kam tidak tidak tidak masuk. Misalnya tadi kita baca kam tamanu hadzal kitab. Sudah kita jelaskan taujih e, eh, sebab daripada e, kasus ini yaitu pertama e, di sini ada tamyiz kam yang terhapus, yang mahdhuf, yang mahdhuf takdirnya riyalan. Kam riyalan tamanu hadzal kitabi atau yang kedua kita katakan memang kaidahnya sebagian besar. Nah, kita katakan sebagian besar uh, eh, kata setelah kam itu mufrad mansub karena sebagai tamiznya, tamiz dari berkam. Tapi kadang kadang tidak mufrad mansub. Nah, misalnya kita jelaskan. Nah. Yang kedua, yang ketiga Eh, ar-riyadu. Nah, bu, bukan ar-riyadu, bukan ini, bukan dia bukan mamnu min as-sarf. ar itu bukan mamnu min asar maka tidak boleh ar -riyadu. Nah, kecuali jika dia memang posisinya man mansub. Nah. Dan kalau antum lihat di sini beberapa kota yang diberikan alif lam, beberapa kota yang diberikan alif lam, maka dia tidak mamnu min minasab. Apa contohnya kawan selain kalimat ar-riyadu, kota yang diberikan alif lam? Yang diberikan alif lam. <clears throat> Apa selain ar-riyadu? Hah? Al-Madinah. Al-Madinah diberikan alif lam. Al-Qahirah. Dia ada alif lamnya. Maka kalau ada alif lamnya dia tidak mamnu min minasab. Nah, faham teman-teman? طيب ساتر الأخير من يقرأ دقيقة هذا من هنا من الإخوة في الاستوديو أحد الإخوة في الاستوديو نريد ختام المسك الله الله الله يبارك في الزاوية الزاوية متزوج ها في الزاوية أنا سمعت متزوج نعم عفوا تفضل دقيقة دقيقة دقائق ثلاثة دقيقة ثلاثة ثلاثة دقائق ثلاثة Salasu. ثلاثة bukan ثلاثة نعم Salasu daqaiqah. Nah, bukan apa ثلاثة bukan ثلاثة لأن bingung. لا لأن لأن المعدود Muannas. مؤنث نعم نعم اسكت يا رضوان نعم Arba'atu daqaiqah. نعم Arba'u. نعم أربع Arba'u daqaiqah. نعم Khamsu daqaiqah. نعم Sittu daqaiqah. نعم Sab'u daqaiqah. Thamaniya. ثماني Thamani daqaiqah. نعم Tis'u daqaiqah. Asru daqaiqah. طيب عشر دقائق نعم طيب آه آه فبهذا انتهينا نعم ada ada Ini ada soal. Ada satu pertanyaan pesan singkat. Ustaz, apakah makna naqatan? Naqatun. Nah, Anak serahkan ke ikhwan di sini. Naqatun. Unta betina Ustaz. Nah, naqatun unta betina. Betina. Dalam surat apa itu? Ah, dalam surat apa? Naqatullahi wa suqya. Surat apa itu ya, Khan? Nasi itu ada. Juz amma hadi. Asy-syams ahsant ahsant asy-syams. Naqa itu kebalikan daripada ibilun atau jamalun. Jamalun unta jantan kalau naqatun unta betina. Nah, ada pertanyaan lagi? Baik. Taib ya ikhwan alhamdulillah eh, dengan begini kita sudah menyelesaikan at-tamrin ar-rabi dari ad-das ats-tsalits wa Nah ini eh, juga sebagai akhir daripada pelajaran kita di jilid yang pertama. Dan insya Allah pekan depan ya ikhwan ada ujian insya Allah. Dan untuk khususnya ya di studio ujian tertulis Anda sudah siapkan. Nanti eh, murajaah dari sekarang. Begitu pula ikhwan ya dan akhwat di studio, eh, di rumah Insya Allah juga sudah kita siapkan soal-soal lisan yang nanti insya Allah pada pekan depan ya mungkin satu atau dua kali pertemuan kita akan mengadakan ikhtibar, ikhtibar umum, ujian umum dari Ad-Dars al-awwal dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir. Ad-Dars al-thalith wal ishrun. Jadi ikhwan pergunakan waktu antum untuk murajaah dan uh, kita membuka peluang bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya maka bertanya sebelum uh, minggu depan insyaallah kita mengadakan uh, ujian akhir atau ujian umum di jilid yang pertama ini. Kemudian untuk jilid kedua ya kawan, e, eh, kalau kita perhatikan jilid yang kedua daripada kitab Durusul Lugatil Arabiyah ini antum akan lihat keadaannya akan makin berat. Keadaannya akan makin berat karena sudah nanti anak akan menyentuh beberapa hal berkaitan dengan nahwu sarf Dan dan kadang tidak beraturan, kadang tidak beraturan. Jadi tidak mulai misalnya dari dari ta'rif al-kalimah lalu aksamul kalimah lalu apa itu fi'il apa itu isim tapi tapi tergantung daripada bab-babnya di situ. Nah, misalnya kalau ad-darsul awal di kitab Thani jilid yang kedua itu misalnya ada inna wa akhwatuha. Ada inna wa akhwatuha. Ini pelajaran yang, yang cukup berat. Anda minta uh, antum di, dari rumah uh, sebelum kita belajar Anda minta antum sudah lihat pelajaran itu. Jadi usahakan sebelum nanti kita belajar jilid kedua, setiap pertemuan antum usahakan sudah baca sebelumnya di rumah. Agar nanti pertama lebih memudahkan antum nanti. Kedua, jika ada pertanyaan antum segera catat. Ada pertanyaan yang bisa diajukan nanti di di <clears throat> muhadarah al-qadimah insyaallah. Maka eh, Anda minta yang nanti ikut jilid kedua adalah yang yang sudah lulus di ujian itu. Kalau belum lulus ujian itu, maka sebagai jangan ikut muhadarah di studio ya, kawan. Nah, ini berat, ini berat. Nanti antum nanti akan bingung di sini nanti bingung. Tidak, tidak akan ada banyak manfaat yang bisa antum ini. Antum antum merojah lagi jilid pertama, antum download semua rekaman-rekaman kita gitu dari awal sampai sekarang ini, antum pelajari satu persatu. Insya Allah eh, al-ilm ya akhwan insya eh, bermanfaat walaupun kita uh, lama mempelajari ilmu ini. Nah, mustami saja nah mungkin jadi mustami saja mungkin nah tapi tidak bisa ikut tidak ikut uh, mengerjakan latihan di sini karena agak sulit nanti. Baik ya kawan, uh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Jika uh, ada yang benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah maka datang dari saya dan dari setan. Dan saya menarik semua perkataan saya yang salah.